Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawala thumma amma ba'd Jadi insyaAllah kita lanjutkan Kita masih pada bab Maja'a fi dimmatillahi wa dimmati nabiyih Apa yang datang tentang Perkara yang berhubungan dengan tanggungan Allah dan tanggungan Nabi-Nya dimah itu suatu tanggungan seperti kalau seseorang punya hutang maka hutang ini adalah tanggungan orang tadi nyafid mati tanggungan yang harus dia tunaikan kepada orang yang dia hutangi uangnya tadi dan kita telah membacakan hadis yang boleh sebutkan yang menjadi dalil pada bab yang beliau sebutkan. Taib. Kalau tidak salah kita sampai pada ucapan <clears throat> makna hadis, syarah penjelasan dari kalimat dari hadis yang beliau sebutkan. yaitu ucapan dalam hadis walakin ij'al lahum dimmatak wa dimmat ashabik fa innakum in tuhfiru dimamakum wa dimmat ashabikum ahwana min an tuhfiru dimmatallahi wa dimmata nabiyyih ila akhirih Di sini beliau menyebutkan tentang pentingnya seseorang ketika mengadakan sebuah perjanjian dengan manusia. Beliau menyebutkan akan tetapi berikanlah untuk mereka tanggunganmu dan tanggungan sahabatmu. Jadi perjanjian tadi itu di atas tanggungan dan tanggung jawabmu. Demikian pula tanggung jawab sahabatmu. Kenapa hal ini beliau tekankan kepada sahabatnya Alasannya fa'innakum sesungguhnya kalian intuhfiru dimamakum kalau seandainya suatu saat nanti kalian harus mengingkari kalian harus melepas tanggungan tanggungan kalian dan tanggungan sahabat-sahabat kalian dalam perjanjian tadi kalian mengingat ini lebih ringan daripada engkau melepas tanggungan Allah dan tanggungan nabinya Berarti engkau telah berdusta pada Allah dan telah berdusta kepada nabinya. Ini ma'ruf yang mengantarkan kepada tanakus ini meremehkan Allah dan meremehkan nabinya. Maka oleh karena itu hendaklah salah seorang dari kita ketika mengadakan sebuah perjanjian dibangun di atas perjanjian antar mereka atas nama mereka dan bukan atas nama Allah dan Rasulnya ini lebih ya memberikan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ta'zim dan juga apa pengagungan Allah. Sehingga apa tidak mengurangi ketauhidan sang hamba tadi. Wa idza hasabta ahla hisnin, kalau seandainya engkau telah mengepung sebuah penduduk di benteng mereka fa'arud fa'aruduka an tunziluhum arqmillah mereka menginginkan engkau agar supaya engkau menurunkan hukum Allah atas mereka. Fala zilhum maka jangan engkau turunkan untuk mereka walakin anzilhum ala hukmik tetapi berikan kepada mereka hukumanmu saja. Keputusanmu bagaimana? Taib. Apa yang kau putuskan maka itu keluar dari dirimu dan juga keluar dari sahabatmu. Jangan engkau atas namakan Allah. Ini hukum Allah, ini hukum nabinya. Jangan innaka apa alasannya sungguhnya engkau la tadri tidak mengerti tidak tahu atusibu fihim hukmallahi amla apakah engkau bisa menimpakan pada mereka hukum Allah atau tidak nantinya Taib. Ini sudah selesai Kita tinggal membacakan syarah global dari hadis ini Qala rahimahullah syarhul ijmali yukhbiruna Buraidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arsala jaisan aw sariyatan liqitalil kufar. Sesungguhnya Buraidah seorang sahabat yang mulia mengabarkan kepada kita bahwasanya Rasul apabila mengutus sebuah pasukan atau mengutus sebuah telik sandi untuk memerangi bertempur melawan orang-orang kafir Ammar alaihim amiran. Nabi membentuk sebuah uh, <clears throat> pemimpin. Ini penting, pemimpin penting. Dalam skala kecil pemimpin itu sangat penting, apalagi dalam skala besar. Di mana sekaum ketika tidak ada pemimpinnya, maka urusan mereka akan terlantar. Ya, urusan mereka akan terbengkalai. Mereka tidak akan bisa teratur. Ini pentingnya sebuah pemimpin. Sampai-sampai kalau seandainya ada dua orang safar Maka hendaklah salah satu dari keduanya Dijadikan pemimpin Untuk dijadikan pegangan Satu kata dan satu langkah Taib Dan pemimpin tempat kembalinya memutuskan sebuah keputusan ya, Hukmul hakim ya, Hukumnya seorang pemimpin itu memutus perselisihan Jadi kalau kita berselisih Kemudian ada hakim yang menghukumi maka hukumnya tadi memutus perselisihan. Tapi <clears throat> Yahfadu wahdatahum yang mana pemimpin tadi bisa menjaga persatuan mereka. Jadi kalau sebuah pasukan perang kemudian pemimpinnya meninggal, biasanya pasukannya ini akan kocar-kacir. Pasukannya ini akan berhamburan. Ya. Ini pentingnya sebuah pemimpin ya, yang mana keberadaan pemimpin ini seperti apa sebuah pintu keberadaan pemimpin ini seperti sebuah pintu yang sebagaimana Rasul sebutkan dalam sebuah hadis yang mana pintu ini akan bisa menghalangi berbagai macam mudarat yang bisa merusak yang bisa membahayakan penghuni rumah ini pintu ya, tanpa pintu tadi maka akan membahayakan ya, ahlul bait sebuah penghuni rumah. Wa yuslihu su'unahum dan bisa memperbaiki urusan mereka thumma awsahu bi taqwallah kemudian yang kedua memberikan wasiat takwa kepada Allah ini penting wasiat yang pertama kali hendak kita wasiatkan kepada siapapun ya kepada keluarga kepada anak kepada istri adalah takwa Allah Subhanahu wa taala wa biman ma'ahu khairan dan juga orang yang bersama pemimpin tadi dengan sebuah kebaikan. Wa arsyadahum ila mayu yajibu an yaslukuhu ma'al a'da. Kemudian membimbing mereka pada sesuatu yang wajib untuk mereka lakukan bersama dengan ruh mereka. Apa yang harus mereka lakukan ketika berperang melawan musuh? Ini juga disyariatkan dalam Islam. Tidak boleh melakukan tamsil, ya men, apa me, mencacah manusia dalam perang, memotong-motong bagian tubuh sementara mereka masih hidup atau setelah meninggal tidak boleh. Untuk perbagus cara membunuh tidak menyiksa. Wa an yatajannabul ghulul, menjauhi sifat ghulul. Ya, Man ghalla ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah Barang siapa yang berbuat gulul Maka akan membawanya nanti pada hari kiamat dan akan menyiksa dirinya. Ini gulul. Gulul ini mengambil ya harta mukhtasatun bihi yang dia peruntukkan untuk pribadi sementara itu adalah hak umum. Sementara itu adalah hak umum. Ini sangat berbahaya. Toi. Ya sebenarnya dia mendapatkan daripada rampasan perang Konimah, tetapi ketika dia tidak sabar menunggu pembagian kemudian dia mengambil sebelum dibagikan perkara tadi. Taib. <clears throat> Nasallallahu taala salama. Wal ghadar. Ya, wal ghadar ini melarikan diri ketika bertempur. Wa tamsil. Tamsil ini ya, tadi memotong, menyiksa potong tangan sementara dia masih hidup, dipotong hidung ketika dia masih hidup, kecuali ala sabil ya dengan arah sebagai balasan. Misalkan ada seorang kafir yang melakukan hal ini terhadap muslim, maka boleh untuk dibalas dengan perbuatan yang sama. Untuk dibalas dengan perbuatan yang sama sebagaimana kisahnya siapa? Orang yang membunuh penggembala onta setelah setelah mereka Taib sembuh ketika suruh minum susu dan juga air kencing daripada onta tadi. Taib maka mereka diperintah oleh Rasul untuk membalas apa yang mereka perbuat sebagaimana apa yang mereka lakukan kepada penggembala onta tadi. Ini dengan tamsil mencincang mereka. Wa qatala wa qatlu wa qatla ghairil mukallafin membunuh orang yang belum balik anak-anak kecil ini dilarang ketika perang ini ya, harus jauhi wa anna alaihim an yabda'u al musyrikin bidakwah ilal islam nah, sebelum memulai berperang karena peperangan ini adalah dalam rangka untuk nasrul Islam nasrul din maka sebelum berperang dimulai untuk dakwah dulu ya diseru mereka untuk masuk Islam diseru mereka untuk membaca syahadat fa in istajabu lidzalika falyahuthuhum alal hijrati ilal Madinah. Kalau mereka menjawab seruan ini, menerima seruan ini, hendaklah mereka menasihatkan agar supaya orang tadi hijrah berpindah ke negeri Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya hijrah termasuk syariat Islam. Hijrah berpindah dari negeri kufur ke dalam negeri Islam ini adalah bagian dari syariat din yu'allimuhum anna lahum malil muhajirin wa alaihim ma'alal muhajirin minal huquqil wal wajibat dan memberitahu kepada mereka wa yu'limuhum bahwasanya mereka mendapatkan seperti yang didapat oleh muhajirin dan mereka pun menanggung seperti apa yang ditanggung oleh muhajirin daripada hak dan kewajiban in abau al-hijrah innahum yu'amaluna mu'amalat arabil muslimin kalau mereka tetap tidak mau hijrah dalam keadaan mereka sudah Islam maka mereka diperlakukan sebagaimana perlakuan orang-orang Arab dari kalangan muslimin. Arab-Arab Badui tidak mendapatkan ghanimah dan lain sebagainya. Fa'in abau al-Islam kalau mereka menolak Islam fayutribu fayutallabu minhum al-jizyah. Kalau tidak mau maka diambil upeti setoran. Ya, pajak. Jadi pajak jamarik jibayah ini enggak masroh dari din termasuk daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pajak apapun. Termasuk dari perkara yang membuat sebuah negeri tidak memiliki barokah ketika apa? melakukan perkara ini. Ini pajak jamarik. Fa'in abau daf'aha falyasta'inu billahi wal yuqatiluhum. Kalau mereka setelah diseru dengan perkara yang tidak mau, maka hendaklah kalian minta tolong kepada Allah dan memerangi mereka. Wa idha hasaru ahla hisnin, kalau sudah mengepung mereka di benteng-benteng mereka, fala yu'tuhum ahdallahi wa ahda rasulih, jangan engkau berikan tanggung jawab perjanjian atas nama Allah dan juga atas nama rasulnya, jangan. Ya, karena ini berat. Wa inna ma astauhum ahdahum fa in ta'ridu ahdihim linaqdi akhafu ithman min ta'ridi ahdillahi wa ahdi rasulih lidzalik tetapi mereka memberikan atas nama mereka dan juga atas nama pasukan tadi di mana seseorang yang memberikan perjanjian atas nama mereka atas nama sahabatnya apabila suatu saat dia harus memutuskan karena suatu perkara misalkan dia khianat ya kemudian kita harus memerangi mereka Mau misalkan kita melihat suatu kemaslahatan kita harus membatalkan perjanjian ini, ini lebih mudah dan dosanya lebih ringan daripada ketika kita memberikan mereka janji Allah. Kita akan dicela. Ini kaum muslimin adalah orang yang tidak jujur. Ini kaum muslimin adalah seorang yang ya pendusta. Sementara mereka sudah mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, ternyata mereka masih menyelisihinya. Berbeda kalau kita berikan tanggung jawab, ya jaminan atas nama kita, atas nama sahabat kita Nah, ini berbeda. Nah, lebih ringan apa yang akan mereka tanggung daripada dia harus memberikan tanggungan janji atas nama Allah atau atas nama apa Rasulnya Walayun ziluhum ala hukmillahi fa innahum qad la yusibuna fihim hukmallah janganlah mereka memberikan kepada orang kafir tadi hukum Allah ya jaminan hukum Allah atau hukum jaminan hukum rasulnya karena terkadang mereka kaum muslimin itu tidak mungkin suatu saat mampu untuk menurunkan hukum tadi atas mereka karena suatu hal tadi karena mungkin melihat maslahat sehingga harus membatalkan perjanjian karena melihat mereka khianat sehingga harus membatalkan perjanjian wa inna ma yunziluhum ala hukmihim tetapi apa kaum muslimin memberikan mereka orang-orang kafir ya tanggungan atas mereka sendiri bukan di atas tanggungan Allah dan juga tanggungan apa Rasulnya Al-fawaid yang pertama masyru'iyatu ba'til umara wa tauji wa taujihihim ila fi'lil haq. Di situ yang ceritakan ini taujihim. Taujihihim yang sahih taujihihim ila fi'lil haq. Disyariatkan seorang pemimpin mengutus seorang umarok dan memberikan bimbingan kepada mereka untuk berbuat kebaikan. Jadi sekedar nasihat kebaikan ini terkadang mempengaruhi jiwa. Jadi seorang anak juga penting. Setiap kita mendidik mereka, paling tidaknya kita perintah mereka untuk berbuat baik. Di mana perintah ini terkadang membekas dalam hati mereka. Baik. Yang kedua tahrimul hulul wal ghadar wa tamthil wa qatlil wildan. Haram hukumnya berbuat hulul, tadi mengambil sesuatu tanpa hak. Ya, kemudian al ghadar melarikan diri. Wa tamthil mencincang dalam berperang atau membunuh anak-anak. Adapun mereka kaum Rafidhah yang mengatasnamakan dirinya Islam sungguh yang mereka telah jauh dari syariat Islam. Kalaupun mereka mengatasnamakan Islam, banyak kita saksikan ya kaum Rafidhah Syiah yang mereka dan bahkan membunuh anak-anak ya membantai anak-anak sementara dalam Islam dilarang untuk melakukan perkara tadi cukup bagi orang yang memiliki ilmu bahwasanya Rafidhah bukan dari kalangan kaum muslimin Kemudian yang ketiga, wujub da'watil musyrikin ilal Islam qabla qitalihim. Wajib mendakwahi orang-orang musyrik untuk Islam untuk supaya mereka menerima Islam dan masuk Islam sebelum memerangi mereka. Idalam ya yatablughum tablughumu dakwah apabila memang dakwah ini belum sampai kepada mereka seperti mungkin dia mereka itu adalah seorang bangsa tertinggal. Ya belum ada alat-alat komunikasi yang berkembang sehingga mereka dalam keadaan jahil dari din maka wajib yang pertama kali dakwahkan Islam seru mereka untuk Islam wastajaba dzalik in kana bidakwah qad balagathum wastihbabu dzalik yang pertama hukumnya wajib kalau dakwah belum sampai ke mereka tetapi kalau sudah sudah sampai agama Islam ke telinga mereka maka hal ini yang tadinya wajib menjadi mustahab dicintai kalaupun tidak menyeru maka tidak apa-apa langsung diperangi tapi kalau menyeru hukumnya mustahab mendapatkan pahala. Ini dua keadaan. Kalau orang musyrik tadi belum sampai dakwah, wajib hukumnya dakwah. Kalau sudah sampai dakwah, maka mustahab dakwah dua kali. Yang mustahab hukumnya. Yang keempat, ya da'u amirul jihad al kufara ilal islam fa'in abu fal jizyah fa'in abau falqal wa amun fil kufar wa minal musyrikin wa ghairihim ya pemimpin jihad menyeru orang kafir untuk masuk Islam kalau mereka menolak maka dipilih kalian harus berupeti kalau menolak maka perang ini pilihan masuk Islam menghinakan diri dengan membayar pajak upeti atau perang. Dan ini umum. Setiap kafir baik dari kalangan kaum musyrikin atau yang lainnya dari alul kitab. Kemudian yang kelima istihbabul hijrati wa da'watul muslimina ilaiha. Mustahab hukumnya hijrah dan dakwah yang menyeru kaum muslimin untuk hijrah ini tentunya bagi mereka yang tinggal di negeri-negeri kafir, bukan yang tinggal di negeri muslim. Akan tetapi kalau seandainya seseorang di lingkungan yang di sana tidak ada kebaikan, maka mustahab dia berpindah ya, ke lingkungan yang ya ma'murun bidin yang di sana subur agamanya dekat dengan orang soleh dekat dengan ilmu Taib. Dan hijrah yang paling hakiki adalah hijrah dari maksiat ke dalam taat. Ini hijrah yang hakiki adalah hijrah dari kemaksiatan ke dalam ketaatan. Yang keenam annal ghanimata wal fai'a khasatun khasatun bil muhajirin wa laysa lil arab min hasyai illa idza jahadu. Jadi ini tadi adalah seruan bagi mereka orang yang sudah masuk Islam tapi nggak mau hijrah maka mereka tidak mendapatkan ghanimah karena mereka seperti ya, orang Islam yang dibadui. Tetapi ghanimah ini hanya diperuntukkan atau fai diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang hijrah, bukan bagi kalangan Arab secara umum. Kecuali apabila mereka ikut jihad. Kecuali apabila mereka ikut jihad. Ghanimah dengan fai ini sama maknanya. Bedanya kalau ghanimah harus berperang, kalau fai tanpa perang. Yang ketujuh la yajuz i'ta'u dimmatillahi wa dimma au dimmati nabiyhi ahadan tidak boleh hukumnya memberikan tanggungan Allah perjanjian atas nama Allah atau perjanjian atas nama nabi kepada siapapun. Dikhawatirkan suatu saat nanti kita harus mengingkarinya karena suatu sebab. kauib Maka ya apa? Keburukannya nanti akan muncul dan bahkan akan dituduhkan kepada kaum muslimin bahwasanya mereka sudah tidak fikah dengan Allah ya, kalau kaum muslimin sudah tidak percaya dengan dan bahkan meremehkan Allah dan Rasulnya maka orang kafir akan lebih daripada itu dikhawatirkan kalau kita memberikan perjanjian terhadap seseorang dengan Allah dan Rasulnya di atas tanggungan Allah dan Rasulnya suatu saat nanti kita mengingkari mereka akan menghina kita Baik. <clears throat> Contoh seorang yang mengatakan demi Allah saya akan terapkan padamu hukum Allah. Ya, saya akan terapkan pada dirimu, pada kaum kalian hukum Allah. Ini nggak boleh. Ya, dikhawatirkan ketika kita menghukumi, sedangkan kita bodoh dengan hukum yang kita lakukan, sementara sudah kita sandarkan kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Ya, sementara Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan perkara tadi. Terlanjur kita sudah mengatakan saya akan terapkan di tengah-tengah kalian hukum Allah dikhawatirkan ya, kalian salah dalam menerapkan sehingga perkara tadi ya dipahami bahwasanya itulah hukum Allah dan juga hukum Rasulnya ini tidak boleh ya, yang kita diperbolehkan adalah saya akan terapkan hukum kami atau hukum hukum kaum kami kepada kalian lebih ringan yang ke-8 tahrimu bin ahdi hukum ya mengingkari sebuah kesepakatan ini haram ya, kecuali ya, maslahatnya besar untuk siasat dalam perang ini beda karena memang perang itu hukumnya siasat perang itu memang siasat saling menipu saling ya berbagai macam siasat harus dikerahkan untuk ya, memenangkan sebuah perangan Sembilan, laisa kullu mujtahidin musib. Tidak setiap orang yang e, mujtahid ya ini mujtahid itu berusaha untuk melakukan sebuah hukum atas usaha mak ya yang sudah sungguh-sungguh dari dia ini seorang mujtahid jadi semua bisa dikatakan mustahid, tetapi mustahid yang secara istilah dalam mustahid yang memenuhi kriteria. Dia berilmu, dia memiliki berbagai macam perkara yang menopang ijtihad dia baru dikatakan mustahid. Tapi kalau kita secara lugah mustahid nah. Tapi secara syar'i kita belum dikatakan mustahid. Karena apa? Apa yang ada pada diri kita jauh dari kriteria-kriteria yang disemat oleh para ulama kepada mereka para ulama yang dikatakan mustahid. Tapi boleh kita istihad boleh. Ya, ketika kita hidup di sebuah perkampungan jauh dari alim, tidak ada apa wasilah untuk menghubungi orang yang alim, kemudian kita harus di sana apa berbuat beramal maka ijtihad ya boleh di sana seperti kalau seandainya kita di tengah hutan tidak sholat tidak tahu arah nah di sini tempat istihad sesuai dengan apa keyakinan kita dan korinah yang ada melihat dari bayang pohon melihat dari sinar yang keluar ya istihad di situ kemudian ketika keluar kemudian salah maka kita akan mendapatkan satu pahala kalau benar maka dua pahala semua orang beristihad sesuai dengan kemampuan Wa innamal musib wahid. Sesungguhnya setiap mustahid itu tidak semuanya benar, tapi yang benar hanya satu. Wahwal muwafiq li hukmillahi fi nafsil amr. Yang mencocoki hukum Allah pada perkara yang dia putuskan tadi. Kalau tidak, maka dia salah. Ini diantara dari faedah yang ada dalam hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Munasabatul hadis lil bab. Di sini bab tentang masalah tanggungan Allah dan tanggungan tanggungan nabinya dimasukkan dalam kitab tauhid apa? Ya, munasabahnya. Haitsu dalal hadis, hadis ini menunjukkan ala wujubi hifdzi dimatillah wajib menjaga tanggungan atas nama Allah wa dimmati nabiyhi dan juga tanggungan atas nama nabinya anin naqab dari mengingkarinya, melepasnya. wajib menjaga. Maka oleh karena itu kalau kita diminta ya, tanggung jawabnya Allah maka jangan diberikan. Dikhawatirkan kita malah yang terjatuh dalam dosa atau kita berhukum ternyata tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Taib maka kita Naam berikan dimah kita Tanggungan kita atau tanggungan siapa dari manusia ini Sahabat-sahabat kita <clears throat> munasabatul hadis ila tauhid kecocokan hadis dengan tauhid di mana sisi posisi dari sisi kecocokan hadis ini kok dimasukkan dalam kitab tauhid dari sisi mana haitsu dalal hadis ala wujubi hifdzi dimmatillahi wa dimmati rasulih anin naqd hadis ini menunjukkan wajib menjaga tanggungan atas nama Allah tanggungan atas nama Rasul daripada memutusnya li'anna naqdha dimmatillahi wastighfafun wastighfafun bihi nah, li'anna naqdha dimmatillahi istighfafun bihi wa dzalika munafin litauhid kenapa mengingkari memutus tanggungan atas nama Allah yang sudah kita berikan kepada orang ya tadi merupakan istighfar meremehkan Allah meremehkan hal ini dan ini tentunya mengurangi ketauhidan seseorang. Seseorang itu kalau sudah meremehkan Allah, apa yang berhubungan dengan Allah berarti menunjukkan tauhidnya ini lemah. Ya, menunjukkan tauhidnya lemah. Taib tauhid ini perlu diperbaharui terus. Ya, sedikit saja naam kita lengah, terkadang tauhid ini terkadang terus terkikis. Ya. kalau tidak, naam hal ini kita akan <clears throat> rasakan seandainya kita ini berbuat maksiat ya seandainya seorang itu berbuat maksiat akan tumbuh rasa takut ya akan tumbuh rasa takut dan semakin apa namanya gersang hatinya akan semakin gersang apa hatinya dan mudah untuk terjatuh dalam kemaksiatan yang kedua kenapa karena yang pertama tadi dia sudah apa merendahkan ya dan juga apa telah melakukan sebuah maksiat dan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga untuk melakukan yang kedua kalinya lebih mudah. Dan dari sisi ini tauhidnya akan terus berkurang. Barang siapa yang menjaga diri dari kemaksiatan dan dosa, ini akan semakin memperkuat ketauhidannya. Taib Allah Ta'ala alam sab itu diantara daripada faedah yang berhubungan dengan bab ini Yang intinya adalah dilarang kita memberikan sebuah tanggungan atas nama Allah tanggungan atas nama nabi, nabinya kepada siapapun atau menurunkan atas nama hukum Allah, atas nama hukum nabinya kepada siapapun. Kenapa dikhawatirkan apa yang kita putuskan ini nggak sesuai dengan hukum Allah. Apa yang kita putuskan tidak sesuai dengan hukum Rasulnya. Demi Allah saya akan putuskan perkara ini dengan hukum Allah. Ini juga tidak boleh dikhawatirkan ya <clears throat> hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya dan lebih ringan tentunya kalau kita mengatakan saya akan putuskan ini dengan hukumku perjanjian ini atas nama ya tanggung jawabku nah, dalam sebuah perangan agar supaya apa seseorang tidak menuduh dan tidak apa namanya meremehkan keberadaan kita sebagai kaum muslimin dengan mengingkari ketika suatu kemaslahatan terhadap perjanjian tadi. Naam qala rahimahullah babun majaa fil iqsami 'ala Allah. Bab apa yang datang tentang bersumpah atas nama Allah. An Jundub ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan faqala Allah azza wa jal man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amaluk rawahu muslim wa fi hadithi Abi Hurairah anna al qatila anna al qaila rajulun abid qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin au baqad dunyahu wa akhiratahu subhanallah berbahaya bersumpah atas nama Allah ini masih ada hubungannya dengan yang pertama tadi bersumpah atas nama Allah tetapi Allah sendiri berlepas diri dari sumpahnya. Ya, kita berhukum pengennya dengan Allah, ternyata hukum Allah berbeda dengan hukum yang kita putuskan. Dari Jundub ibni Abdillah semoga Allah ridho kepadanya, meridhoinya. Berkata telah bersabda Rasul, ada seorang laki-laki yang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Ya, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan seakan-akan dia sudah ada perjanjian dengan Allah. Amit takhada indallahi ahdan Apakah engkau sudah mengadakan sebuah perjanjian dengan Allah Sehingga engkau bersumpah atas nama Allah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni fulan Kalau seandainya hal ini nas Maka na'am Tetapi kalau tidak ada nas Maka tidak boleh kita menjazm seseorang sebagai ahlul neraka Tidak boleh pula menjazm memastikan seorang ahlul jannah Taib walaupun di hadapan kita ini seorang pelaku maksiat ya, peminum khamar setiap hari ya, pezina bahkan tapi kalau dia muslim tidak boleh kita mengatakan wallahi engkau akan masuk neraka ya, wallahi engkau akan masuk neraka tidak boleh bagaimanapun rusaknya akhlaknya moralnya orang ini tetapi kalau dia muslim maka tidak boleh kita menjazem dia neraka tidak pula boleh menjazem dia seorang penghuni surga kecuali ada nas yang jelas Faqala Allah Azza wa Jal, "Man dzalladzi yata'alla alayya?" Siapa orang ini? Ya, yata'alla alayya yang mendahului aku. An la aghfira li fulan, untuk aku tidak mengampuni si fulan. Inni qad ghafartu lahu, sungguh aku telah ampuni orang tadi yang dia sumpahi tidak aku ampuni. Wa ahbatu amaluk dan aku sungguh telah menggugurkan seluruh amalanmu. Rawahu Muslim hadis kutsi wa fi hadis Abu Hurairah sebutkan dalam hadis Abu Hurairah anal qail orang yang berkata tadi bukan orang sembarangan rajulun abid seorang laki-laki ahlul ibadah ya seorang laki-laki ahlul ibadah Taib. disebutkan pula hadis yang panjang dalam kitab akidah wasitiyah tentang perkara ini ada seorang yang dia seorang ahlul ibadah tapi apa suka menjazem orang engkau masuk neraka engkau pasti neraka engkau pasti neraka ya, ketika melihat ahlul maksiat sampai-sampai dialah yang difonis oleh Allah swt sebagai penghuni neraka Abu Hurairah mengatakan kalau Abu Hurairah takallama bi kalimatin orang ini berucap dengan satu kalimat au baqat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya ini terkadang yang harus kita waspadai kita ini hamba yang sangat lemah hamba yang terkadang terkalahkan dengan sifat amarah, emosi. Ya, terkadang kita berucap dengan sebuah ucapan, ternyata ucapan tadi besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghancurkan seluruh daripada amalannya. Syarhul kalimat man dzalladzi man dzalladzi istifhamun adalah sebuah pertanyaan man siapa? Za siapakah ini? alladhi yang ya, wal muradbihi huna al-inkar wal wa'id Ya, tapi yang diinginkan dengan pertanyaan ini adalah pertanyaan pengingkaran dan pertanyaan wa'id, ancaman. Terkadang pertanyaan itu maksudnya lain-lain. Ya ta'ala alayya in ayyahlufu alayya. Ya ta'ala bersumpah atas namaku. Ya, ah battu amaluk au amalak, ay abtaltu amalak. Aku telah hancurkan, telah aku batalkan seluruh amalanmu, amal ibadahmu yang kau kerjakan. Au baqad dunyahu wa akhiratahu, abtalat dunyahu wa akhiratahu wa has wa hasrohuma. Telah batil, telah batal, telah rusak kehidupan dunia dan akhiratnya tidak berguna ibadah yang sudah dilakukan tadi dan merugi dia dalam dua tempat ini. Ini menunjukkan bahwasanya Hadis ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berhati-hati menguasai diri ketika keadaan-keadaan yang terkadang membutuhkan kita untuk menahan lisan kita. Kapan ketika marah? Kapan ketika emosi? Kapan ketika nah menuntut suatu ucapan sehingga harus kita pikirkan dengan benar. Sebelum terucap, maka pikirkan. Karena kalimat kalau sudah terucap, maka kalimat tadi akan menguasai diri kita. Tapi kalau belum keluar dari lisan kita, kita yang mampu menguasai. Ya, jadi kalimat itu sangat berbahaya. Kalau sudah terlanjur keluar, maka kalimat itulah yang akan menguasai diri kita. Tapi kalau belum keluar, maka kita yang mampu menguasainya. Jadi sebelum kita dikuasai, kuasai dulu. Nah, kalau <clears throat> syarhul ijmali eh, Syarhul kalimat eh, Syarhul ijmali yukhbiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulaini ahaduhuma salihun wal akhar fasik. Nabi mengabarkan, ada dua orang laki-laki, salah satunya soleh. Jadi orang soleh pun terkadang ada cobaan. Ya, wal akhar fasik, yang lain orang sik. Dan terkadang orang fasik itu cobaan bagi orang soleh. Terkadang kita ketika sudah soleh, berusaha untuk menjadi orang soleh, mengamalkan sunnah, terkadang timbul dalam hati, hati kita meremehkan orang lain. Ya, timbul dalam hati kita meremehkan orang lain, menganggap kecil urusan orang lain. Ini juga fitnah, berhati-hati. Ya, jangan sampai ya, justru orang fasik itu sendiri menjadi fitnah bagi kita. Wa anna salihah sesungguhnya orang saleh ujibat ujiba bi amalihi terkadang timbul rasa ujub terhadap amalnya. Ya, terkadang orang soleh ini timbul ujub terhadap amalnya sehingga menganggap kecil amalan orang lain lah fulan belum bisa menandingiku. Ya, maka dikatakan para ulama wallahi li'an bata ahadukum wala yusallil lail khairun min an yabitur rajul wa yusallil lail Thumma asbaha yata'ajjaba nafsahu. Sungguh ada seorang laki-laki yang dia tidur malam sampai pagi hanya menaikkan sholat subuh lebih baik daripada orang yang tadi malam dia sholat kemudian pagi harinya dia merasa bangga diri dengan amalan yang dia kerjakan tadi. Tapi Terkadang seperti ini diingatkan oleh para ulama. Terkadang orang sholat sendiri apa namanya ketika syaitan tidak bisa menariknya dari ibadah ya ketika seseorang tidak bisa ditarik oleh syaitan daripada ibadah tidak bisa dia dikendorkan daripada ibadah justru malah akan didorong sekalian ya sudah kamu pokoknya ibadah tetapi setelah selesai ibadah dimasukkan sifat apa wujud nah ini sering seperti ini dan ini adalah talbis iblis kalau kita mau membaca kitabnya Ibnul Jauzi yang Ma'ruf dengan kitab Tal Talbis Iblis Subhanallah Bagaimana syaitan bisa terus menggoda manusia Agar supaya mereka Naam terjatuh Dari ibadahnya Kalau seseorang tidak mampu di Tarik dari ibadahnya supaya meninggal dan maksiat Maka akan tambah dijatuhkan ke dalam ibadah Nah, ini diantar daripada makar tipu daya setan dan talbis bagaimana setan ingin menghancurkan seorang hamba. Taib. Maka belajar tauhid ini sangat penting. Wahtaqaral fasik sehingga timbul muncul peremehan terhadap orang fasik, menganggap dirinya lebih baik daripada orang fasik. Naam, dari sisi hal baik, tetapi kalau sampai anggapan baik ini muncul, maka jelek. Fa'aqsama bi allah lan yakfira lil fasik. Bahkan dia sumpah Allah tidak akan mengampuni orang fasik. Ya. Kalau muta'ayyan muta'ayyan dijelaskan maka nggak boleh. Tetapi kalau kita mengatakan sungguh Allah tidak akan mengampuni orang-orang musyrik, sungguh Allah akan mengadab orang-orang ahlul maksiat, boleh ini umum. Dan itu adalah ada nas. Tetapi kalau kita katakan fulan ahlul maksiat Allah tidak akan mengampuni. Disebutkan namanya. Ini tidak boleh. Tetapi kalau kita takin, ya dalam artian sifatnya maka boleh sungguh para pencuri itu akan dilanat oleh Allah para pezina akan dilaknat oleh Allah. Ini boleh tapi kalau fulan langsung orangnya tunjuk nama ini dilarang. Faghadiballahu azza wa jalla wa ankara alaihi hadzal Allah marah murka dan mengingkari sumpahnya orang ini. Alladzi bihi yanhajiru fadluhu yang di sana membekukan keutamaan Allah wa rahmatuhu dan juga kasih sayang Allah fa'abtala a'malas soleh bahkan Allah ya menggugurkan amalan-amalan orang soleh ini wa fasik dan mengampuni orang fasik tadi wal billah wa hakadha bisababin kalimat bisababi kalimatin yang demikian ini karena sebab munculnya keluarnya satu kalimat bukan banyak satu sabaqatis saqawatu soleh sungguh telah berlalu takdir kecelakaan bagi orang soleh fadaa amaluhu kemudian lenyap amalnya inilah yang dikatakan ya inna hadakum ya'malu bi amali alil jannah hatta mayakunu bainahu wa bainahi ladira terkadang ada salah seorang kalian beramal dengan penduduk jannah sampai-sampai jannah dengan dirinya tinggal satu jengkal tetapi fasbiqu alaihil kitab didahului oleh sebuah kitab takdir tadi nah kenapa sebabnya karena ujub dengan amalannya ini yang perlu kita berhati-hati, jangan sampai dan kita minta perlindungan kepada Allah amalan kita ini dijaga, ya dijaga sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat ujub sebuah amalan yang kita miliki. Jadi itu setan. Kalau tidak bisa membuat kita bodoh, kita disuruh pinter. Kalau sudah pinter, dimasukkan sana apa? Berbagai macam penyakit, ujub, pria bangga, dan sebagainya. Wasabaqat sa'adatu lil fasik faghafara lahu dan telah didahului ya, sebuah takdir kebahagiaan bagi orang fasik maka Allah pun mengampuninya. Taib. Ini diantara daripada perkara yang harus kita perhatikan dengan betul, kita perhatikan dengan benar. Ya semangat dengan ilmu, bukan semangat tanpa ilmu. Berani dengan ilmu maka itu yang dikatakan pemberani. Tapi kalau berani tanpa ilmu justru dia dikatakan seorang yang penakut. Taib. <clears throat> Al-fawaid yang pertama tahrimul halif 'ala Allah, hukumnya haram. Bersumpah atas nama Allah yang Allah tidak perintah terhadapnya. Seperti tadi. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Dari mana Ya, kecuali ada dalil yang jelas. Abu Lahab, Fir'aun, Tabat ya, Tabbat yada abi lahabi watab jelas. Yang kedua tahrimut ta'ali Allah. Hukum haram bersumpah al-ta'ali mendahului sumpah atas nama Allah juga haram. Yang ketiga isbatu sifatil qauli lillahi ala wajhin yaliku bijalalihi menetapkan sifat qaul Allah itu berbicara Allah berkata ya mata sya kaifa sya kapan pun Allah kepinginkan keing, kepinginkan dan bagaimanapun Allah inginkan. Allah akan berbicara sesuai keinginan, kapanpun, dimanapun. Ya, tidak ada penghalang. Entah dulu, entah sekarang, entah besok. Allah akan berbicara sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan arah, dengan sisi, dengan cara yang pantas dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat wujub ta'addub ma'allahi fil aqwali wal ahwal. Wajib menjaga adab bersama Allah ya, dalam ucapan dan juga dalam keadaan beradab dengan Allah tidak mendahului Allah tidak bermaksiat kepada Allah menjauhi dosa-dosa semampu kita kita ini manusia terkadang terjatuh ya kemudian bangun dan yang terbaik bukan orang yang maksum tapi orang yang karena tidak ada yang maksum tetapi orang yang ketika dia terjatuh ingat dan kembali ketika dinasihati itu orang yang baik tanda kebaikan tanda lemahnya hatinya tanda maksudnya tanda lain tanda alamat bagus hati seorang muslim ketika terjatuh diingatkan kembali Taib. <clears throat> yang kelima bayan si'ati fadlillahi wa rahmatihi penjelasan luasnya keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ketujuh ala amalu bil khawatim amalan itu sesuai dengan penutupnya apa amalan itu sesuai dengan penutupnya apa Terkadang seorang di awal tumbuhnya di atas sunnah, ternyata ketika matinya di atas kebid'ahan wal Ada pula orang yang di awalnya di atas kebitahan, matinya di atas sunnah. Toi, Maka ibroh seseorang itu bukan kita sekarang ini, tapi nanti apa penutup ketika kita mati itu yang menjadi ibroh. Maka istiqomah terus di atas sunnah, di atas ilmu. Jangan sampai ketika kita futur, kita sudah jauh daripada sunnah, ajal menjemput kita. Ya, kita minta kepada Allah tentunya ketika iman kita kuat, ya ketika ilmu kita mantap, ketika ibadah kita rajin, Allah SWT yang menjemput ajal kita. Sehingga apa? Kita akhiri naam penghujung umur kita ini dengan husnul khatimah, yakni penghujung yang baik. Yang ketujuh qad yuk qad yakfiru qad yukfaru lishahsi bisababi ghairihi. Terkadang seseorang itu diampuni karena sebab yang lainnya terkadang diampuni karena sebab yang lainnya ini diantara daripada apa ukhuwah yang dibangun di atas iman ukhuwah yang dibangun di iman ya saling mensyafaati nanti di akhirat nanti Taib. Ya, terkadang dunia ini subhanallah kalau kita nggak banyak ingat kita nggak banyak apa namanya koreksi diri sungguh sangat melalaikan sungguh sangat melalaikan kita sering banyak mendengar ya, kematian entah tabrakan entah mati karena umur entah mati karena apapun tetapi terkadang hal ini tidak pernah menggerakkan hati kita ya sementara mati itu pasti mati itu pasti tetapi kalau miskin ini masih sifatnya don sangkaan entah nanti saya miskin atau kaya nggak tahu tapi kalau mati jelas tetapi yang sangkaan ini lebih menakutkan kita daripada yang pasti ini manusia ya sesuatu yang sifatnya masih sangka-sangka ini menakutkan kita dari perkara yang sudah pasti kita ya yakin mati itu pasti tetapi apa persiapan kita minim sangat minim tidak pernah kita takut dengan kematian ya, tapi kalau yang sifatnya miskin ya fakir ini sangat menakutkan ya sangat menakutkan padahal belum tentu di akhirnya nanti kita itu seorang yang miskin atau belum tentu ya kita ini menjadi seorang yang apa kaya tapi kita takut akan jadi apa nanti kita sesuatu yang belum jelas kita takut tapi sesuatu yang jelas sama sekali ada naam rasa keraguan keraguan di dalamnya. Ini diantara daripada apa tadi syaitan yang terus menggoda hati kita, yang terus menggoda hati kita. Maka jangan bakhil dengan harta untuk kita infak di jalan Allah, jangan bakhil untuk kita bersodakoh ya di jalan Allah. Suatu saat nanti mudah-mudahan berguna atau suatu saat nanti umur kita pendek sehingga kita sudah punya simpanan. Ya, untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka eh, Rasulullah SAW disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam kitab Mawarif kalau nggak salah dia mengatakan bertanya pada sahabatnya ya ayyukum malu warithihi ahabbu min mali siapa dari kalian yang harta anak cucunya lebih dia cintai daripada harta diri harta, harta miliknya sahabatnya mengatakan ya Rasulullah wallahi ma minna illa wa maluhu ahabbu ilaihi min wa min mali walithihi tidak ada salah seorang dari kami melainkan hartanya lebih dia cintai dari harta anak cucunya. Naam secara teori. Ya, harta kita yang kita cintai, harta anak cucu kita yang milik mereka. Kalau kita cinta harta anak cucu kita bagi kita serakah. Tapi ternyata secara kenyataan harta anak cucu kita lebih kita cintai daripada harta kita. Sekarang berapa banyak harta yang kita miliki untuk kita berikan di jalan Allah yang sudah milik kita? Dan berapa banyak yang kita simpan untuk anak cucu kita? Ya, ternyata anak cucu harta mereka lebih kita cintai daripada harta yang kita kedepankan untuk diri kita pribadi secara kenyataan berbeda dengan nah secara apa realita nah, secara apa namanya teorinya <clears throat> yang kedelapan qad yuhbitul amal min ajlil kalimah terkadang amal itu hilang karena satu kalimat yang kesembilan tahrimu tahajjudi fadlillahi wa rahmatihi ya haram hukumnya membatasi keutamaan Allah dan rahmatnya munasabatul hadits lil bab haitsu dal hadits ala tahrimil iksami ala Allah al aqsami ala Allah haram hukumnya bersumpah atas nama Allah maksudnya bersumpah atas nama Allah dalam perkara yang tidak dijelaskan tidak ada nasnya kalau bersumpah dengan Allah ini hukumnya harus ya bersumpah dengan Allah atau atas nama Allah beda ya kalau bersumpah dengan Allah itu wallahi ini maksudnya wallahi ini bersumpah tapi kalau wallahi fulan demikian demikian misalkan menjazem dia demikian demikian ini nggak boleh baik <clears throat> kalau bersumpah ya dengan nama Allah ini harus ya harus nggak boleh kita bersumpah dengan nenek moyang nggak boleh kita bersumpah dengan jin dengan malaikat dengan syaitan tapi maksudnya haram hukumnya bersumpah atas nama Allah itu maksudnya pada suatu perkara yang memang Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari perkara tadi dan disandarkan hukumnya tapi kepada Allah. Munasabatul hadits li tauhid haitsu dal hadits wa tahrimil aqsami ala aqsami ala Allah li anna dzalika hatmun li huquqir rububiyyati wal ilahi wal ilahiyati wal munafid li tauhid. Hadis ini juga menunjukkan haram hukumnya bersumpah atas nama Allah karena hal itu yang menghancurkan hak-hak rububiyah dan uluhiyah. Allah yang menentukan sendiri, nggak perlu kita yang menentukan seakan-akan Allah kita atur. Seakan-akan Allah kita atur demi Allah Allah nggak akan ampuni kamu. Ya, seakan-akan Allah itu ada nurut terhadap keinginan kita. Ini menghancurkan kehendak rububiyah Allah swt Allah Maha segala maha. Ya, dan Allah swt adalah sesembahan. Ya, bukan Allah menuruti kehendak kita dan demikian ini bisa menghilangkan bertolak belakang dengan ketauhidan seorang hamba. Wallahu taala alam sawab. Ini tinggal terbab. Nah, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk menyelesaikan kajian kita dari kitab tauhid. Wallahu taala alam sawab. Baik. <clears throat> pertanyaan lewat <clears throat> risalah Pertanyaan pertama Bismillah Ana mau tanya Ini Ahsan Sigoh Dalam soal diperbaiki Karena husnus soal termasuk daripada Alat untuk Menimba ilmu Di antara husnus soal adalah An yukaddim baina yadaihi sa'il Atau soal ad-doa Saya mau tanya Barakallahu fiqh saya mau tanya Hafizakumullah Lebih Menyejukkan orang yang dia tanya Tapi kalau Ana mau tanya Atau saya mau apa jawaban ini Seakan-akan dia tidak butuh jawaban Seakan-akan kok Ya yang butuh itu kita yang ditanya Bukan dia yang menanyakan Ini termasuk di antara bimbingan para ulama ketika kita hendak bertanya Jadi seakan-akan kita butuh Bukan orang yang ditanya yang butuh ya, Ini termasuk husnul soal yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam seseorang menimba atau mengambil sebuah ilmu. <clears throat> bagi seorang anak yang terlewat akikahnya hingga dewasa, apakah masih boleh bagi orang tua mengakikahi anak tersebut atau sudah gugur? Ini ada khilaf dari para ulama. Sebagian mereka membatasi tiga hari Maksudnya hari ke-7, hari ke-14 sampai hari ke-21. Tetapi yang sebagian ulama merujukkan dia boleh mengakui anak kapanpun sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau dia mampu di ketujuh kemudian dia hendak tunda, ini dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dan Allah alam apa hukum ketika dia mengakui setelah itu bisa jadi hari ini yang eh, dikatakan tidak diterima. Jadi akikah diperbolehkan bagi orang tua ketika anak sudah dewasa kalau memang mampunya adalah pada waktu itu. Dan bila orang tuanya kurang mampu, apakah bisa mengakikahi diri sendiri? Nah, kalau dia anaknya juga mampu. Kalau anak juga mampu silahkan. Tetapi akikah ini haknya orang tua tapi kalau dia mau maka boleh sebagaimana ucapan Al Hasan Al Basri, "Lau ani a'lam lau ani a'lam anni la, okik lam uqiktu la aqaqtu an nafsi." Kalau aku tahu kalau aku belum diakikah kepada orang tua aku akan akikoi diriku sendiri. Assalamualaikum, saya mau tanya ini juga sama ini nasihat kita untuk kedua penanya ini. Baru-baru ini ada seorang yang menyakiti hati saya dan keluarga saya apabila dengan tidak sengaja berdoa agar dia mendapatkan keburukan, apakah saya berdosa? Manusiawi. Baik. <clears throat> Sesungguhnya seorang manusia itu kalau seandainya doanya langsung dikabulkan seperti inilah jadinya. Ya, saling mendoakan keburukan. Tetapi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada keamalan yang bisa membuat saya melupakan sakit hati banyak tapi terkadang susah dilakukan ya sudah dimaafkan lapang dada karena apa sakit hatinya yang jelas lapang dada ya dan menyadari mungkin adalah salah satu daripada kesalahan dia dan ini merupakan ya adab dari Allah Swt untuk dia ya adab Allah Swt itu bentuknya banyak bisa jadi kecelakaan sifatnya menyakiti jasad kita bisa jadi sesuatu ucapan yang menyakiti hati kita. Entah itu lewat anak, istri, bapak, tetangga. Ya, kita banyak di antaranya apa? Mengadukan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu dan kita apa namanya banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ucapan para salaf wallahi demi Allah kalau seandainya saya ini maksiat saya akan bisa melihat ya, athar bekas kemaksiatanku ini dari sekelilingku ya, dari kendaraanku, dari ucapan ya tetanggaku, dari ucapan anakku, istriku. Ya mungkin karena banyak dosa, karena banyak maksiat sehingga Allah tegur dengan perkara tadi. Ya, tidak boleh mendoakan keburukan kalau sekedar itu saja. Maka Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, "Mantap koman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisayin yana luhuminhu. Nabi tidak pernah membalas dengan hukuman, ya karena sesuatu yang menimpa dirinya entah badannya disakiti, entah hatinya disakiti, walakin ya ida entah hurumatillah fayantaqamu lillah tapi kalau sudah yang namanya hak-hak Allah dilanggar maka Nabi mengadab seseorang karena dia melanggar hak Allah swt. wa Adakah maksudnya amalan terkadang amalan wirid-wiridan ya banyak berzikir kepada Allah baca Quran. Ya, enggak ada amalan-amalan rapal-rapal ya, misalkan subhanallah seribu kali nanti hilang penyakit hati ini tidak ada amalan seperti itu tidak ada ya, tidak disyariatkan dalam Islam atau harus tapa di gua selamat atau di gunung Bromo nggak ada nggak ada amalan yang kalau yang diinginkan itu nggak ada tapi kalau yang diinginkan banyak beribadah kepada Allah maka akan ya, terhilangkan sakit hati sakit hati itu karena sempit biasanya dada itu kalau sempit gampang sakit hati tapi kalau jiwa kita lapang menerima, ya itu akan gampang. Maka terkadang sifat acuh itu terkadang harus kita miliki. Terkadang sifat acuh cuek terhadap sesuatu harus kita miliki suatu saat. Ini kita latih. Jangan semua ditampung. Namanya bagus, Qaidatul Rabiah, Qaidah. Apa maknanya? berikutnya ini dari Bandung yang tadi dari Cikarang yang sekarang dari Gresik sekarang sangat umum terjadi di kalangan masyarakat mengenai nasi tumpeng, nasi kuning dan lain-lain di mana sebelum dimakan makanan tersebut berada di tengah dan didoakan bersama-sama ini biasanya selamatan sekatenan kalau di Solo baru kemudian dimakan. Hal tersebut atau tumpang untuk acara-acara megengan, acara-acara banyak. Biasanya dikasih pecel kalau orang Jawa. Urap. Hal tersebut juga terjadi kantor kita. Bagaimana cara kita untuk mengingkari dengan cara yang halus supaya tidak menyakiti perasaan orang lain? Iya. Kita terkadang terlalu peka kalau yang namanya menyakiti tapi kalau kita nggak peka kalau kita menyakiti Allah ya terkadang kita ini sangat menjaga perasaan orang tapi kita nggak pernah bisa menjaga Allah swt berapa banyak daripada perbuatan kita yang menyakiti Allah ya, Kenapa kita nggak seperti ini ngomongnya? Bagaimana kita menjadi halus agar supaya kita nggak menyakiti Allah? Kapan pertanyaan ini akan terjadi? Oh, <clears throat> jelas gampang kalau seperti ini. Ya, kenapa harus bingung? Ya pura-pura ke WC, toilet, sakit perut, ya, sudah lebih baik. Kan nggak diwajibkan. Nggak mungkin, ya diwajibkan apa nggak? Di kampus tumpeng harus hadir. Kalau nggak ada dipecat. Kira-kira. Ya, mengkarsa halus bukan berarti kita ikut mereka. Baik. <clears throat> yang namanya menjaga al-haq pasti menyakiti al-batil. Ya, ini pasti kan? Nggak mungkin kita menjaga al-haq kemudian al-batil juga kita ambil, nggak mungkin. Kalau kita menjaga al-haq pasti menyakiti al-batil. Kalau kita terjatuh kepada al-batil berarti kita menyakiti al-haq. Ya, halusnya ya kita banyak beralasan. Ya, berbagai macam alasan banyak untuk kita tidak apa menghadiri perkara ini. Juga sering terjadi ada acara keluar dalam rangka makan makan ulang tahun, syukuran dan lain-lain. Sehingga kita yang seharusnya berada di rumah setelah kerja harus menghabiskan waktu untuk acara tersebut. Siapa yang menyuruh? Eh? Kok dihabiskan waktunya untuk acara tersebut? Siapa yang menyuruh? Karena tidak enak, tidak enak dengan manusia, tapi kita lancang dengan Allah. Kapan kita mengatakan saya tidak enak dengan Allah? kalau terus dibayangin tidak enak dengan manusia, tidak enak dengan manusia, tidak enak dengan atasan, kapan ucapan engkau mengatakan saya tidak enak dengan Allah? Ya, menyikapi hal itu dengan sikap yang tegas, jelaskan, minta udur, minta maaf, acara seperti ini saya tidak bisa hadir, saya minta maaf. Ya, <clears throat> Wah saya takut menyakiti lebih takut mana engkau menyakiti Allah atau menyakiti manusia? Itu jawabannya. Dan tidak ada yang menyuruh engkau menghabiskan waktu dengan acara tadi. Yang punya hajat pun nggak akan memperhatikan satu persatu. Ya, nggak akan memperhatikan satu persatu. Si fulan kok nggak ada sampai selesai, si fulana kok nggak ada sampai selesai, nggak ada. Ya, nggak ada yang perhatikan satu persatu. Kita minta udur, kita datang, saya minta bisa hadir. Ya, lebih baik terus terang jangan ngumpet-ngumpet ya, kita datangi orangnya assalamualaikum saya tidak bisa hadir acara ini maaf ini lebih enak lebih terbuka lebih enak dan orang akan menerima tapi kalau kita terus lesat seneng lesat sini kita akan dikejar terus tapi kalau kita ya apa dengan apa namanya gentle untuk kebaikan maka kita akan diwajarkan maaf. justru malah kita dihargai dengan itu Berikutnya, ini ide dari Kersi. Assalamualaikum. Bismillah ada hal yang ingin saya tanyakan. Bolehkah berwudhu dengan air bak mandi? Apakah itu suci? Dipakai jika sering masuk air dari sisa mandi kita dan sering ditemukan kotoran cicak. Toi. <clears throat> Pertanyaan yang pertama, wudhu dari bak mandi boleh. Apakah itu suci? Naam. Dipakai jika sering masuk air dari sisa mandi kita naam tidak mengapa kecuali kalau tubuh kita tadi terkena najis dan sering ditemukan kotoran cicak bukan hal yang najis tapi hanya kotor saja kalau kita jijik maka pakai yang lain <clears throat> jadi air itu ada musta'mal ada mutabaki air itu ada musta'mal ada yang mutabaki semuanya suci kalau air musta'mal itu air yang selesai dipakai. Misalkan kita mandi dari ember, sisa ember dikatakan air apa? Lala. Mustamal itu yang menetes dari badan kita. Kalau mutabaki ini air yang tersisa setelah kita pakai untuk bersuci. Semuanya suci. Semuanya suci. Dalilnya diantaranya adalah bahwa saya para sahabat mereka berebutan sisa wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu najis maka Nabi akan perintahkan Wah ini khususnya Nabi nggak ada dalil yang mengkhususkan. Ya, sifatnya umum. Kecuali ada dalil, ada dalil khusus yang mengkhususkan Bahasanya itu adalah khusus pada diri Nabi. <clears throat> Boleh kalau membaca surat Al-Ikhlas setelah membaca Al-Fatihah. Mengkhususkan, mendawamkan hukumnya bid'ah. Tidak ada ajarannya. Apa ada ah, apakah ada fadilahnya membaca surat Al-Ikhlas terus menerus? membaca Al-Fatihah tiga kali ya, ya ta'dil ya Al-Quran ini membaca Al-Fatihah eh, Al-Ikhlas tiga kali ini seperti membaca Quran sepenuhnya Adapun membaca terus menerus nggak ada fadilahnya Orang yang hanya mencari fadilah bisa malas ibadah Malas dalam ibadah sehingga punya fadilah-fadilah Terus kalau nggak ada fadilah maka nggak ibadah ya. membaca selalu ikhlas setelah al-fatihah hukumnya bid'ah nggak boleh tidak ada ajaran dari Islam untuk itu cukuplah yang wajib dikerjakan sholat lima waktu puasa haji ya, zakat dan yang wajib-wajib tidak perlu yang sunnah-sunnah sementara kita meninggalkan yang wajib ini juga termasuk talbis iblis ya, kita digiatkan dengan perkara yang sunnah tapi dilalaikan dengan perkara-perkara yang wajib termasuk talbis iblis juga nggak ada fadilahnya yang ada fadilahnya membaca Al-Quran terus menerus membaca Al-Quran terus menerus tanpa harus mematok surat Yasin atau surat Al-Fatihah atau Waqiah atau Ar-Rahman pokoknya dibaca dari awal sampai akhir baca itu sehari-hari habiskan waktu untuk baca Quran fadilahnya banyak ya taif fadilahnya banyak <clears throat> jadi Makassar Bagaimana menyikapi suami yang ketahuan berzina? Bahkan sering ditemukan maaf kondom bekas pakai. Subhanallah. Nggak pantas untuk dijadikan seorang suami. Azani layan kihwila zaniyah Seorang pezina tidak menikah kecuali dengan zaniyah yang sama Taib Ahsan ya meninggalkannya dia tidak sekufu kalau dia seorang muslimah maka tidak sekufu seorang suami yang zani jelas ya, Allah SWT mengatakan azani layan zani ya, seorang pezina tidak menikahi kecuali pezina yang sama dan bahkan dia ya, kalau jelas terlihat empat mata ya maka dia dirajam sampai mati pernah ditanyakan kepada kepadanya melakukan itu. Katanya tidak puas dengan pelayanan saya sebagai istri. Suami sering minta berbagai macam gaya dalam jimat seperti belakang sama. Allah musta'an. Boleh. nah yang jelas tidak dari jalan dubur. Dari manapun, fa'tu harthakum an nasyitum. Datangilah ya ladang kalian dari manapun kalian inginkan yang penting bukan datangi dari arah dubur dari arah pantat kalau nggak tahu dubur ya, adapun dia seorang pezina maka ahsan berlepas diri dari suami yang seperti itu dari Lampung tidak pantas ya seorang ya suami seorang calon ayah kalau dia belum punya anak berbuat seperti itu lebih baik mencukupkan lebih baik sendiri sampai mati daripada punya suami yang seorang pezina kalau dia tidak puas dengan satu istri maka izinkan untuk menikah dua istri tiga istri sampai empat istri Baik. Maka kita nasihatkan kepada para gadis menikah dengan orang yang paham dengan agama. Jangan hanya mentang-mentang dia seorang yang tampan, seorang yang kaya, kemudian kamu terima lamarannya setelah nikah maka apa ditanggung sendiri akibatnya seperti itu wallahu taala alam sawab itu yang bisa kita jawab mudah-mudahan bermanfaat kalau ada benarnya itu dari Allah kalau salah itu dari pribadi anak sendiri saya bertobat kepada Allah subhanahu wa taala <clears throat> subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa